rahimakumullah Jamaah salat maghrib yang kami muliakan Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala di mana Allah memasukkan kita ke dalam bulan yang mulia bulan Muharram yang merupakan awal mula tahun baru Hijriah maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tiada terasa umur kita telah berlalu yang menunjukkan bahwasanya al-akhiratu muqbilah. Negeri akhirat semakin dekat untuk kita capai. Berarti tiadalah antara tiadalah ada batasan antara seorang hamba dengan akhirat illal maut kecuali kematian. Maka orang yang cerdas memperhatikan bekal apakah yang dia persiapkan menghadapi hari yang akan datang Adapun orang yang mereka lalai tidaklah peduli dengan amalan apakah yang akan dia persiapkan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Muharram merupakan bulan yang diagungkan oleh umat-umat sebelum kita ataupun di dalam agama Islam itu sendiri. Di mana Allah menjadikan bulan Muharram melupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan yang diharamkan di dalamnya pertumpahan darah. Bulan yang Allah haramkan di dalamnya per <coughs> perbuatan dosa dan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddata syuhurin dallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim la tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan. Dan di antara yaitu sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara dua 12 tersebut ada empat bulan yang disebut bulan-bulan haram. Di antaranya adalah Zulhijjah, ah, di antaranya Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat bulan Rajab dan kita memasuki bulan Muharram. Bagaimanakah seorang muslim menyambut adanya bulan Muharram? Yang pertama kita meyakini dan menetapkan Bulan Muharram adalah bulan yang Allah haramkan padanya kezaliman. Bahkan secara khusus diharamkan padanya peperangan dan pertumpahan darah. Dan yang kedua, bulan Muharram harus kita yakini. Tiadalah Allah mengagungkannya melainkan karena bulan tersebut bulan yang suci ataupun bulan yang barakallahu fikum kita tidak boleh mengotorinya dengan perbuatan zalim dan sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik di antara syirik yang besar adalah seorang meyakini adanya selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat atau memberikan mudarat. Di antara perbuatan syirik yang besar adalah seorang meyakini ada di sana selain Allah yang mendatangkan manfaat ataupun membawakan mudarat kepada dirinya. Maka termasuk dalam bab ini adalah at-tiarah. Seorang berkeyakinan pada waktu-waktu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, atau masa-masa tertentu. Ini membawa kesialan. Lihatlah, kesialan bukanlah pada bulan, namun Allah yang memberikan kepada hambanya kesialan. Dan Allah pula yang memberikan kemanfaatan kepada hambanya. Sebagai bukti, banyak orang di bulan Muharram justru mendapatkan keuntungan dasar kesialan itu Allah tetapkan atas dirinya bahkan di bulan Ramadan sekalipun yang suci dan Allah akungkan sial tetap menimpa mereka karena kesialan bukanlah pada zamannya namun pada sebab dosa yang dia lakukan Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah sehingga kita tidak boleh meyakini bahwasanya bulan Muharram merupakan bulan yang sial, bulan yang di situ terjadi wabah dan malapetaka. Karena lihatlah justru sejarah membuktikan orang-orang Yahudi tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah mendapatkan mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram yang disebut Yaumul Ashura. Ditanya oleh Rasul, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka menjawab, Dakal yaum anjallahu nabiyana Musa min Fir'aun. Itu merupakan hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti hari selamat nopo hari sial. Masya Allah bulan Muharram. Oleh karena itu mereka berpuasa syukron li Musa. Bersyukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nahnu ahakku minhum bi Musa." Kami lebih berhak untuk mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi yang mereka telah melenceng dari ajaran Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, La laubaqaina ilal qabil. Kalau seandainya aku tahun depan masih hidup, la sumanna tasi'. Niscaya aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10 juga puasa. Puasanya karena apa? Karena bersyukur itu hari keselamatannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Rasul dalam rangka mengingkari dan menyelisih mereka, namun dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka beliau berpuasa tanggal 9 dan bercita-cita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Maka yang ketiga bagaimana kita menyambut bulan Muharram ini adalah yang ketiga adalah kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 atau di, di hari Ashura di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Kapan itu? Yakni Yaumul Ashura Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaumi shaumi yaumi Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Asyura, puasa Syura, yakni 10 Muharram. Berarti hari kita Insya Allah jatuhnya berarti kalau hari lagi kapan nih? Kamis, di mana Kamis Wudhu, semua hari Sabtu hari Sabtu Sabtu depan Insya Allah Nah dia mau Ashura Tanggal 10 Muharram Nah Maka Rasul menjawab Ahtasibu ayyukafiro Sannatal lati qablah Aku berharap mudah-mudahan bisa mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Itu keutamaan orang yang berpuasa di hari Asyura. Maka menggabungkan dua hadis di mana Rasul tadi mengatakan aku akan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Muharram, maka barakallahu fikum. Para ulama menerangkan tentang kaidiyah tata cara siam yaum Ashura. Yakni ada tiga atau empat cara. Yang pertama, as yaumul ashir wa yaumun qablahu. Yang pertama berpuasa tanggal 9 Muharram dan tanggal 10-nya. Berarti kalau hari kita insya Allah Jumat dan Sabtu. Maka inilah yang diangankan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, Yaumul Ashir wa Yaumul Ladi Ba'dah atau berpuasa tanggal 10 ditambah sehari setelahnya berarti tanggal 11 kurang kira-kira Sabtu dan Ahad dan yang ketiga adalah yajma'u salasata ayam tasik wal ashir wa hadiyal ashar yakni berpuasa tiga hari tanggal 9, 10 dan 11 bulan Muharram berarti kurang lebih kira-kira Jumat, Sabtu, Ahad di hari kita. Kemudian barakallahu fikum. Berarti setelah itu yang keempat adalah berpuasa 10 Muharram saja. Di mana tiga yang pertama ini faedahnya adalah dalam rangka menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Sehingga berbeda puasanya kita dengan mereka. Yang afdal adalah 9 dan 10. Namun 10 dan 11 ini dalam rangka ihtiyat. Berhati-hati. Nah, dan juga ahwab minha 9, 10 dan 11. Pasti kalau berbeda tanggal antara sini dengan Arab pasti dia berpuasa menyelisih orang Yahudi. Nah, sebab bisa jadi dia berpuasa 11 dan 10, 10 11 menurut kalau ternyata sana lebih dulu. Nah, kalau ternyata sana lebih lambat berarti bisa jadi dia puasa 9 dan 10 pasti. Nah, ini sehingga kena dua-duanya. Nah, adapun mereka yang tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kesempatan jangan dilewatkan Keutamaan berpuasa di bulan Muharram ini sempatkanlah berpuasa tanggal 10. Tanggal 10. Sehingga empat cara ini inilah yang diterangkan para ulama tentang siam. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia itu memiliki kebiasaan saum Dawud? Ya maka dia tetap berpuasa Dawud. Karena puasa Dawud kata Rasulullah tidak ada yang afdol lebih utama daripada puasa Daud. Yakni saum yaum waftur waftur yaum yaitu berpuasa sehari besoknya tidak puasa besoknya lagi puasa besoknya puasa gilir kacang seperti itu terus demikian saum dahr berpuasa selama satu satu tahun ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah itulah kita di dalam menyambut bulan Muharram ini. Dan tentunya kita banyak bersyukur dan banyak memanfaatkan bulan-bulan ini banyak berdoa. Semoga Allah menyelamatkan negara kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada para pimpinan-pimpinan negara kita ini dengan seluruh jajarannya dan semoga Allah memberikan mereka hidayah untuk bisa membawa muslimin ke arah yang lebih baik dan supaya mereka bisa mendapatkan taufik dari Allah sehingga betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin yang adil yang akan mengayomi rakyatnya. Bolehkah kita melaknati para penguasa? Jawabannya haram. Kenapa demikian? Karena kalau kita melaknati penguasa, malaikat mengaminkan. Amin. Pertama, walaka misluh juga kalian didoakan engkau juga semoga mendapatkan laknat. Ya. Yang kedua adalah bolehkah kita melaknatinya? Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena kalau mereka dilaknati dan diaminkan, nah, berarti mereka tambah jahat. Ya atau tidak? Tambah jahat bukan menjadi tambah mengayomi rakyat, justru malah akan menjadi orang-orang yang semakin zalim kepada peng, pada rakyatnya. Sehingga alus sunnah wal jamaah dididik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada para penguasa. Kalau tidak mampu memberikan kebaikan, tahanlah dari menyakiti mereka. Walaupun dengan kita senantiasa mendoakan mereka. Itulah kebaikan yang paling bagus. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah taala dengan bertambahnya umur kita Allah memberikan hidayah kepada kita cinta kepada sunnah Rasul yang mungkin sebelumnya kita belum kenal sunnah beribadah apa adanya namun walhamdulillah hari-hari ini dimudahkan kita belajar sesuai dengan bimbingan para ulama yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita akan kembali kepada pelajaran kita terkait dengan ibadah keseharian kita. Masih dalam pembahasan tentang sholat di mana dalam pertemuan terakhir kita telah mengetahui tentang waktu-waktu sholat Waktu-waktu sholat Dan Barakallahu Fikum Maka kita masuk kaitan dengan waktu Masih terkait dengan waktu Barakallahu Fikum Maka kalau sudah masuk waktu disyariatkan untuk kita melakukan azan. Nggih napa mboten? Azan. Maka kita masuk hadis berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Amara bila amara anna rasul anna ana bilalan umira an amara bilal an yutiral iqamah an yashfal adzan wa yutiral iqamah. Di sini diterangkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Bilal ibnu Rabah sinten Bilal nggih muadining Nabi sallallahu alaihi wasallam in um, Bilal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a untuk menggenapkan al-adzan adzan wa yutirul iqamah dan mengganjilkan iqamah maknanya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah kaping kali? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Naik qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ping pinten? Tunggal ganjil. Nah, demikian. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan barakallahu fikum mengganjilkan iqamah. Maka di malam hari ini kita mempelajari tentang sekelumit permasalahan azan. Apa itu azan? Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Azan secara bahasa al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan dalam rangka memberitahukan apa? Telah masuk waktu sholat. Seruan untuk menyeru manusia sholat. Allahu akbar, Allahu akbar, Berarti oh sudah masuk waktu sholat. Berarti dengan demikian kalau ini pemberitahuan waktu sholat. Maka tidak boleh dilakukan di luar sholat. Kalau itu untuk menyeru sholat. Yes. Barakallahu fikum. Azan merupakan al-i'lamu bidukhuli waktu sholat ibidikrin maksus. yakni pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan dikir yang khusus. Apa hukum azan dan iqamah? Adapun iqamah adalah ilam bil qiyami ila solati. Yaitu pemberitahuan akan ditegakkannya solat. Akan ditegakkannya solat. Dengan dikir yang khusus yang telah datang dalam syariat. Inilah azan dan iqamah. Hukumnya keduanya adalah masyru'ani fi haqqir rijal. Adalah Diterangkan para ulama disyariatkan khusus bagi laki-laki. Wanita boleh azan? Tidak. Tiang putri mboten pikantuk azan. Senajan solating tiang putri sedanten tidak ada azan. Eh, tidak ada azan. Nah, ini demikian. Wal azan wal iqamatu masyru'ani fi haqqi rijali lis shalawatil khamsi duna ghairiha. Adzan dan iqamah disyariatkan bagi laki-laki untuk menegakkan sholat lima waktu, tidak untuk selainnya. Tidak untuk selainnya. Azan adalah untuk mengumandangkan sholat lima waktu. Lah bagaimana kalau azan ketika bayi lahir? Diterangkan para ulama, hadis yang menerangkan tentang Nabi mengazani di telinga kanan Ikhoma di telinga kiri adalah lemah, do'if sehingga tidaklah menjadi syariat yang harus dilakukan. Namun mereka sebagian melakukan bukan karena dasar ini namun karena istihsan, berharap baik. Mudah-mudahan jadi orang yang pertama kali mendengarnya adalah ah, azan kalimat-kalimat thayyibah. Namun seandainya mereka meninggalkannya tidaklah diingkari karena hadis yang menerangkan hal tersebut adalah doif. Lah terus bagaimana sebaliknya? Ini kan kalau hidup. Lah kalau meninggal, diazani atau tidak? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena azan seruan untuk sholat. Dan orang yang mati sudah tidak mendengar. Gino pembuatan? Nopo Napa sakit sholat. Berarti tidak perlu diazani dan tidak ada di sana dalil yang sahih lagi sahih yang menerangkan Rasul atau para sahabatnya mereka mengumandangkan azan ketika mau menguburkan si mayit. Yang Rasul ajarkan adalah ketika memegang mayit bismillahi ala millati Rasulillah itu saja. Nah, ketika dikuburkan apa yang dilakukan? Dikubur dengan baik setelah selesai urukan terakhir, sallallahu li akhikum tasbit fa innahul ana yus'al. Mintakanlah kepada Allah kekokohan ucapan bagi saudaramu karena sekarang dia sedang ditanya. Maka hendaknya masing-masing kita yang mengiringi kekuburan untuk semuanya mendoakan sendiri-sendiri. Allahumma lahu. Allahumma sabbithu. Atau Allahumma lahu wa sabbithu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, kokokanlah ucapannya sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, "Man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk?" Bisa menjawab. Dengan kita inilah cinta kita kepada saudara kita yang mati. Ketika kita mengiringi kekuburan, berdoanya adalah ringkas Allahumma firlahu Wasabbithu ya Allah ampuni orang ini. Ya Allah barakallahu fikum. Ya Allah kokohkanlah ucapan orang ini. Coba kalau yang doa banyak. Maka lebih dekat kepada ijabah. Nah, doanya yaitu yang paling pokok. Karena sekarang kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Maka Allah katakan afrishu lahu maka hamparkanlah baginya permadani dari surga maka berikanlah wewangian kepadanya waham itu bihanutil jannah wangi apa berikanlah minyak wangi bagi dia wewangian dari surga Faftahu lahu abal jannah, bukakanlah pintu-pintu surga. Belum masuk. nih. Namun sudah ditampakkan surga bagi dia. Lah ini kalau bisa menja menjawab. Sehingga kata para ulama, doa yang paling bermanfaat ketika si mayit sedang dikubur yaitu permintaan ampunan dan kekokohan uca, ucapan. Harus doakan orang tua enggak? Sekarang yang mati yang, yang kita doakan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini itulah rahmat kita kepada sesama kita yang mukmin. Gampang mboten? Gampang nggih. Nah, jadi sudah masing-masing doa kalau ada di kuburan, sedang ngiring kuburan, urukan terakhir Bismillah Allahumma firlahu wasabbithu atau Allahumma arhamhu wasabbithu atau digabungkan Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu. Boleh. Nah, Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu. Lo itu kan doa ketika sholat jenazah. Ya itulah pertolongan kita, cinta kita kepada orang muslim yang wafat, yang meninggal adalah kita menyolatinya karena ini yang paling bermanfaat bagi mereka. Menyolati si mayit jenazah karena inilah syafaat bagi mereka. Di antara sebab orang diampuni dengan banyaknya orang yang menyolatinya. Barakallahu Kita masuk kepada azan. Berarti azan adalah disyariatkan bagi laki-laki khusus pada sholat lima waktu. Sholat duha tidak. Sholat witir boten. Ya namun khusus dalam sholat lima waktu. Hukumnya apa? Wahuma min furudil kifayat. Hukumnya berselisih para ulama. Yang rajih adalah fardu kifayat. Fardu kifayat maknanya apa? Fardu kifayat wajib kifayah. Iza qama bihima man yakfi saqatal ismu anil bakin. Yaitu kalau sudah dilakukan oleh orang yang dianggap cukup maka gugur dari yang lainnya. Apa fungsi kita memahami ini, mengerti ini? Nah, seandainya di desa, desa Kaligondang sini, nah, sudah ada masjid gede adzan. Kemudian yang lain adzan. Terdengar kemana-mana sudah. Ternyata jenengan sholatnya ketinggalan. Ketinggalan atau sudah selesai sholat lah mau berjamaah dengan yang lainnya, apakah harus azan? Jawabannya tidak. Cukup ikomat saja itu sudah sah. Namun kalau mau azan kemudian ikomah juga tidak diingkari. Namun gugur daripadanya sol apa namanya ah azan. Eh, para kalafikum Karena ikomah fungsinya untuk menegakkan solat. Nah, menegakkan so, solat. Ini sebagai misal. Namun kalau fardu ain maka wajib bagi setiap orang yang mau sholat maka dia harus ah azan ya para kalau namun ini fardu kifayah ini hukumnya kemudian yang berikutnya harus kita ketahui syarat sahnya azan uh, azan ada syarat sahnya ya nah maka ini yang senang azan harus memperhatikan ini, karena ibadah ibadah itu ada syarat sah ada pembatal, ada juga rukun kewajiban ini ibadah. Alhamdulillah. Syarat sahnya adzan ada enam disebutkan. Yang pertama al-Islam yaitu Islam. Fala yasihu minal kafir tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Nah, yang kedua al-aqlu berakal sehat berakal se sehat fala yasihani minal majnuni wasakrani wa ghairil mumayyiz maka tidak sah dilakukan oleh orang yang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil yang belum tamyiz yang belum umay umayyiz misalnya anak di bawah tujuh tahun belum umayyiz suruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah azannya? Tidak sah. Loh kok nggak diulangi? Ya karena tadi yang lain sudah ah, azan. Paham ini? Jadi tidak bahasa oh harus diulangi. Kalau dari sisi sah nggak azannya dia tidak sah. Namun kok nggak diulangi? Ya karena yang lain sudah azan. Karena ini adalah fardu kifah kifayah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sini tadi adalah ghairu mumayyiz kasairil ibadat sebagaimana ibadah yang lainnya. Syarat yang ketiga az yang melakukannya laki-laki. Yaitu kaum pri, pria. Yang melakukan azan adalah kaum pria. Bukan wanita. Fala yasihani minal mar'ati. Maka tidak sah dilakukan wanita. Kenapa lil fitnati bisautiha? Dengan sebab menimbulkan fitnah menggoda suara mereka. Ya apa tidak? Perempuan nyanyi, eh nyanyi apa? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalnya, oh, siapa ya Jan? Coba. Bukan diikuti malah akhirnya di siapa ya. Nah, demikian kadang. Nah, ini menimbulkan fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Ini diantaranya. Nah, yang keempat, ayakunal adzanu fi waktu sholat. Ini yang penting. Azan itu dilakukan adalah di waktu sholat. Eh sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kekasihkan ya tidak sah. Kalau kekasihkan tidak tidak sah. Ya. Kalau sudah misalnya tidak di awalnya, namun di tengah-tengah sah nama mboten? Sah karena di dalam waktu sholat sholat. Nah ini tadi, ya. Jadi agak mundur, tidak mengapa, ya. Tidak agak mundur, tidak, tidak mengapa. Nah, ini. Namun di sini barakallahu fikum fala yasihu qabla dukhuli waqtiha maka tidak sah sebelum masuk waktunya. Naam, ghairul adzanil awwalil fajri wal jum'ah. Selain adzan pertama untuk salat subuh. Salat fajar, adzan fajar kan du, dua kali ya pernah kita singgung di dalam majelis ini fayajuzu qoblal waqti maka itu boleh dilakukan sebelum waktunya eh sebelum waktu terbit fajar shadiq wa antakunal iqama inda iradatil qiyam lishalah adapun qomat adalah dilakukannya ketika hendak berdiri untuk sholat muskilah permasalahan ada orang saking semangatnya biasanya mbah-mbah biasanya mbah-mbah kalau azan kekasihkan ya belum masuk waktu kekah kegasikan azan. Allahu akbar Allahu akbar sudah terus itu sah nggak sholat sunnah ketika itu eh, sholat tuhur kalau langsung sholat maka tidak sah namun kalau dia komatnya sudah masuk wak waktunya maka itu sah maka siyogianya antara azan dengan koma ada tenggang wak waktu menjaga kalau ternyata simbah ini karena semangat dan sudah sepuh kadang kurang wigatos sekali waktu kan demikian ya ada ya nah, ini ah ya mungkin karena kalau linglung ya jelas sudah tidak <laughs> tadi ya para kelebih ya ini nah sekarang kalau kalau yang tadi kalau yang dia itu di sebelum waktunya maka bagaimana dilihat komatnya mau komat taruhlah sekarang Isya jam 7 kurang 5 misalnya ya jam 7 kurang 5 koh ini ha? jam 7 kurang 10 sudah azan misalnya ya wah belum masuk waktu itu ya sudah kita yang mendengar kalau mampu untuk didandani alhamdulillah kalau tidak ternyata ya sudahlah wong namanya tiang sepuh ya maka kalau komat ya sudahlah kita kasih jarak 10 menit setelahnya pasti sudah masuk waktu waktu ngene mboten sudah kok kesuwen ya sudah banyak doa banyak sholat ya sholat sunnah yang agak khusyuk nah ini lebih panjang lah ini yang harus dilakukan sehingga para kalau memanfaatkan waktu sebaik-baiknya al adzan fi waktu yang kelima al adzan murattaban mutawaliya yaitu adzannya berurutan dan juga menyambung maksudnya urutannya sebagaimana ditentukan dalam syariat nanti yaitu nanti akan datang an yakunal adzanu wa kadzal iqamah bil lughatil arabiyyah dan yang keenam terakhir syaratnya adzan dan komat harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah misalnya Tidak boleh, nggih. Ini tidak tidak boleh. Namun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerti artinya atau tidak tetap harus dengan bahasa Arab. Ini tadi. Enam, enam syarat tersebut. Nah sekarang bahwasanya bahasa Arab dan juga harus berurutan serta menyambung. Bagaimana lafat yang berurutan maksudnya? Yaitu di sana barokallahu fikum telah ditentukan tentang kefiyah adan dan iqamah. Adapun azan di dalam syariat ini perlu diketahui adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki muadzin lebih dari satu. Ada diantaranya yang paling sering Bilal bin Robah. Ini muadzinnya Nabi. Yang azannya seperti azan yang kita dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.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 Nah, ada di sana azannya Abu Mahdzurah Abu Mahdurah juga muadzinnya Nabi. Beliau berazan kadangkala tarji'. Kadangkala tarji'. Kalau kita tidak belajar dan tidak menyampaikan kepada muslimin, maka ini akan hilang. Apa itu? Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Empat kali jadinya, ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya tarji. Nah, gimana kalau diamalkan? Wah, dibandemi masjidnya ya. Nah, makanya senang-senanglah belajar sunnah dan jangan kita menyembunyikan ilmu. Disampaikan kepada muslimin minimalnya kalau mereka mendapatkan adzan seperti ini, mereka tahu oh inilah sunnah. Karena kita mendustakan sunnah merupakan perbuatan dosa. Okay. Namun kita membenarkan menetapkan sesuatu yang bukan sunnah juga dosa. Okay. Wong bukan sunnah kok dikatakan sunnah. Sunnah ditolak juga dosa. Berarti bagaimana? Wajib belajar sunnah walaupun anda belum sempat mengamalkan. Okay. Nah ini barokallahu fikum. Maka di sini ini adzan. Okay. Adhan jadi ada tadi. Adhan yang seperti adanya Bilal. <coughs> Dan dibolehkan di sana adanya tarjih Demikian pula Rasul di sana memiliki muadzin yang namanya adalah Ibnu Umi Maktum. Yang beliau seorang yang buta. <coughs> seorang yang buta yang beliau kalau azan di waktu subuh yakni azan kedua Adapun Bilal azan pertama. Maka dari sini terjadi perselisihan tentang hai as-salat as-salatu khairu minan naum itu azan pertama atau azan kedua. Mereka yang berpendapat azannya Bilal seperti azan yang umum, maka ini azan kedua. As-salatu khairu minan naum dan ini yang diamalkan di Masjidil Haram, Masjidin Masjid Nabawi dan juga di tanah Saudi sana. Nah, yang lain, barakallahu fikum berpendapat bahwasanya as-salatu khairu minan naum adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Yang di, tidur. Maka mereka berpendapat dengan hadapan adzan yang pertama. Ala kullin tidak ada tidak membahayakan khilaf yang ini. Namun hendaknya bagi mereka yang azannya cuma satu kali jangan meninggalkan as-salatu khairun minan minan naum. Karena ini dilakukan dalam azan fajar, azan pertama atau azan kedua dan tidak pula dua-duanya. Okay. Eh, karena sudah azan, okay. Eh, adzan. Nah itu adzan. Bukan? Nah itu diantaranya azan. Adapun iqamah lafadznya adalah ini apa namanya lafadznya seperti yang kita sering dengar yaitu dengan witir Allahu akbar Allahu akbar cuma dua kali kalau azan empat kali Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau azan dua kali, ini satu kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga satu kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, semuanya satu satu kali. Ditambahkan padanya qad qamatis shalah yang artinya sudah hampir salat ditegakkan. Sudah hampir salat ditegakkan. Eh sudah hampir dilaksanakan berjamaah. Naam. Maka Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah ini masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat adan. Nah, adapun orang yang mendengarkan apa yang harus dilakukan? Menutup. Nah, ini pembahasannya yakni yustahabbu liman sami'al adzan. Disunahkan bagi orang yang mendengar adzan an yakula mislama yakulul muadzin untuk menirukan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus apa yang diucapkan muadzin dia ngikuti. Naam. Ini yang dia lakukan. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin." Kalau engkau mendengar adanya azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muaz muadzin illa fi al-hayy al-hayy tain kecuali pada hayy al tain yakni pada qomat hayya 'ala falah atau hayya 'ala bukan pada kembaran adzan hayya 'ala shalah hayya 'ala falah demikian qomat ataupun adzan maka bagaimana di sini barakallahu fikum di sini boleh dia mengucapkan siang sama tidak diingkari namun yang afdal mengucapkan fa idza sami'a aladzan an yaqul ah, nihayal salat yushra'u lisami disyaratkan bagi orang yang mendengar an yaqul la haula wala quwata illa billah tidak ada taman al aliyil azim nah cukup la haula wala quwata illa billah tadi tadi La haula wala quwata illa billah. Itulah riwayat yang sahihah. Adapun riwayat tambahan Al-Aliyil Azim di sana diperbincangkan para ulama. Ya. Jadi dengan la haula wala quwata illa billah. Ini barakallahu fikum. Kapan diucapannya setelah selesai dari ucapan muadzin? Demikian pula 6 ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab kalau dia mengucapkan hayya ala sholah, hayya ala sholah juga tidak diing, diingkari. Cuma yang afdol karena ada lafad khusus dari Rasul, dari hadis Umar bin Khattab, maka dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, Ini. Lah terus bagaimana dengan taswib as-salatu khairum minan naum? Ya. Apa yang harus diucapkan? Fa innal mustami'a yaqulu mislahu maka dia tetap mengucapkan yang sama juga as-salatu khairun minan naum. Nah, berdasarkan hadis Abi Said keumumannya tadi. Wala yusannu dzalika indal iqamah. Adapun ini ketika subuh ucapan as-salatu khairun minan naum tidak dibaca ketika komat. Komatnya sama semuanya. Nah, ini barakallahu fikum. Ini sunnah ketika mereka mendengar hal ini. Ketika komat bagaimana? kod komati sholah juga sama. Kod komati sholah. Nah. Summa yusolli. Kemudian setelah selesai. Orang tersebut yang mendengar adalah membaca sholawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa ala Ibrahim inna kami majid. Sebagai misal. Baru berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Nah ini ini yang dibaca. Jadi jangan lupa sholawat dulu. Karena Rasul mengatakan man sami'a nida fa shalla alayya tsumma qala Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah Solawat atasku dulu Kemudian membaca doa ini Maka halat lahu syafaati Halal baginya syafaat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini baca solawat, solawatnya bagaimana? Ya solawat secara umum. Boleh seperti tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholli ala Ibrahim boleh atau kita membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Boleh demikian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh seterusnya. Yang penting salat selawat kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammad danil lilladhi ati Muhammad danil lil wal fadilah wa ba'athu maqama Mahmudanil-ladhi, wa wa'atta. Nah ini barakallahu fikum doa ketika setelah adzan. Ini diantara hal-hal yang perlu diketahui dan sesungguhnya di sana ada beberapa yang disunahkan bagi muadzin. Yang disunahkan bagi muadzin diantaranya adalah hendaknya dia dalam keadaan sudah suci azan dalam keadaan sudah sudah suci walaupun bukan syarat dan demikian pula hendaknya orang yang azan ini yang dewasa yang disunahkan walaupun anak kecil sah yang penting sudah tam tamyiz namun yang afdol adalah yang dewasa nah yang dewasa karena karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memilih muadzinnya adalah orang-orang dewasa bukan anak-anak nah barakallahu fikum ini diantaranya yang bisa kita pelajari di sore hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu agama kita dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amalan soleh yang senantiasa ikhlas dan dijadikan timbangan nanti pada hari kiamat. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan.